Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca Sama'il Nabi karya Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Hadis yang eh, selanjutnya hadis yang ke-191 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai makan beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji milik Allah, dat yang telah memberi makanan kepada kita, memberi minuman kepada kita, dan menjadikan kita kaum muslimin. Diatkanlah Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidhi dalam jamiknya dari jalur yang lain, dan dalam sanatnya terdapat perawi Ismail ibn Riyah. Majuhul, dia adalah rawi yang majuhul, tidak dikenal. Ya, makna doa ini segala puji milik Allah zat yang telah memberikan nikmat kepada kita makanan ini dan minuman ini dan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang muslim. Maka dan ini adalah nikmat yang sangat agung ketika seorang hamba itu menjadi muslim, menjadi pemegang dan pemeluk agama yang agung ini. Habis itu dia memiliki makanan yang mengenyangkannya dan minuman yang menghilangkan dahaganya. Dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejumlah redaksi lilhamdi untuk pujian kepada Allah. Adidatun yang jumlahnya berbilang yang bisa diucapkan oleh seorang muslim setelah selesai makan. Bahkan seandainya setelah selesai makan cuma mengucapkan Alhamdulillah begitu saja fa'innahu yakfihi maka itu sudah cukup sebagaimana nanti akan dijelaskan akan tapi al-afdal yang terbaik adalah seorang muslim menghafal siar ya, redaksi yang memungkinkan untuk dia hafal ya, asalkan redaksi tersebut al-waridah berdalil dan yang terbaik yunawi dia variatif dalam bacaan setelah makan Terkadang dia baca bacaan A dan bacaan B di kesempatan yang lain. Maka ganti-ganti itu yang terbaik. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Umamah Al-Bahili rahimallahu taala ya, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu kan qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu jika ya, nampan telah diangkat dari hadapan beliau artinya makan sudah selesai maka beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsira segala puji milik Allah pujian yang banyak taiban yang baik mubarakan fihi penuh keberkahan dalam pujian tersebut ghaira muwadda'in tanpa ditinggalkan walam mustarnan anhu rabbana dan tidak pernah tidak dibutuhkan wahai Rabb kami ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka jika beliau selesai makan, wabadau dan orang-orang kemudian mulai mengangkat makanan dari hadapan beliau, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita jumpai faedah pelajaran tentang adab makan, bahasanya nampan atau semacam itu itu hendaknya disingkirkan ketika selesai makan, bukan hanya dibiarkan dan ditinggalkan. Segala puji milik Allah hamdan kasiran tayyiban. Segala puji milik Allah ham, hamdan pujian mausufan yang bersifat dengan bil jumlah yang banyak wat dan baik. Yang dimaksud tayyib di sini yus'ir menunjukkan bersihnya pujian tersebut wanaka dan bersihnya pujian itu. Fahuwa hamdun, maka itu adalah pujian yang bersih dari riak dan sum'ah. Maka dia adalah pujian yang tidaklah diinginkan dengan pujian itu kecuali Allah dan mendekat kepada Allah. Mubarakan fihi penuh keberkahan Berkah artinya sabatul khair, ya permanennya kebaikan yang ada dan bertambahnya kebaikan, wanama dan bertambahnya kebaikan. Ghair mawadda'in wala mustarnan anhu rabbana. Yaitu ghair muwaddi'in hadal hamda, yaitu tidak meninggalkan pujian ini dan tidak pernah tidak membutuhkannya namun senantiasa membutuhkannya. Kemudian hadis selanjutnya dari Ummu Kulsum dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu ta'ama makan makanan visitatin fi visitatin min ashabi bersama enam sahabatnya. Lalu datanglah seorang Arab Badui, dia makan dua suap Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau sama seandainya Arab Badu yang datang itu menyebut nama Allah, maka makanan ini cukup untuk kalian karena dia tidak menyebut nama Allah, jadinya makanan ini tidak cukup. Di sini juga diatkan oleh Musannif At-Tirmidzi di jamiknya di sananya terdapat umul Kulsum al dia seorang perawi yang majhula. Kata pihak di sini memiliki syahid penguat diatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan redaksi seandainya dia mengatakan bismillah tentu cukup untuk kalian. Maka satu ketika Nabi makan visitatin bersama orang sahabatnya, artinya mereka itu bareng-bareng bersama Nabi menikmati makanan. Lantas datang orang-orang Arab Badui makan dua suap, lantas Nabi mengatakan, seandainya dia menyebut nama Allah di saya makanan ini cukup untuk kalian. Ini, eh, maka ini menunjukkan bahasanya tidak menyebut nama Allah ketika makan di antara sebab hilangnya barokah. Oleh karena itu makanan yang sedikit namun disebut nama Allah padanya maka diberkahi. Ada pohon makanan yang banyak tanpa menyebut nama Allah saat memakannya ini adalah sebab hilangnya barokah. Kemudian dari Anas bin Malik, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah layar ridha seorang hamba ketika dia makan satu makanan atau minum satu minuman, lantas dia memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Al-aqlatu hadis itu juga diatkan oleh Muslim. Al-aqlatu artinya sekali dalam sekali dari makanan semacam goda dan asya. Maka di sini dalil anjuran memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai makan atau selesai minum. Waqat akhara al-musannif maka Imam Tirmidzi menunda judul uh, menunda hadis ini sampai akhir bab li'anna fihi karena isi dari hadis ini adalah ganjaran memuji Allah setelah makan dan minum yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat tentang redaksi pujian untuk Allah, syarhun redaksi yang sangat beragam telah lewat sebagiannya. Dan seandainya seorang itu cuma mengucapkan alhamdulillah berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, hasola aslu sunnah, maka dia telah mendapatkan sunnah yang paling dasar dan paling minimal. Kemudian bab yang ke-29 adalah bab tentang kodahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gelas yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kodah jamak dari akadah, contohnya sebab, jamak, uh, jamaknya adalah asbab, Qadah adalah mayushrabu fihi, gelas yang dipakai untuk minum. Dan maksud dari bab ini adalah menjelaskan tentang wadah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum minuman, baik berupa ketika beliau minum air atau ketika beliau minum nabi nabi adalah air yang direndami tamar atau minum madu atau minum susu dan yang lain dari Sabit Al-Bunani, murid dekatnya Anas bin Malik yang belajar 40 tahun bersama Anas bin Malik. Sabit mengatakan, satu ketika Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami satu gelas terbuat dari kayu ghalidhan yang tebal, mudob beban dilapisi besi. Lantas Anas mengatakan, wahai sabit inilah gelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, catatan kaki di sanatnya terdapat Husain ibn Al Aswad Al Baghdadi seorang yang jujur namun sering keliru. Demikian juga ada Isa ibn Tahman, dia seorang yang satu. Namun hadis ini diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Asim Al Ahwal. Aku melihat gelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan oleh Anas bin Malik. Wakana dan gelas itu telah pecah, telah retak. Fasal salahu lantas disambung bifid dotin dengan perak. Bahwa kodohon dan itu adalah gelas jahitun yang bagus. Aridun yang lebar min nudar terbuat dari nudar. Anas mengatakan, sungguh aku memberikan minum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai gelas ini lebih dari sekian dan sekian kali. Maka dalam hadis ini terdapat wasfu deskripsi tentang uh, gelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gelas yang terbuat dari kayu yang tebal yang dilapisi besi. Dobbah adalah al-hadidah besi, uh, al-aridah yang lebar, yang tajma yang bisa menyatukan kayu watalumu ya, dan menyatukan sebagiannya dengan yang lain supaya kokoh wayal taim dan supaya sambung ini, supaya rapi tersambung rapat tersambung falayah sulufihi maka tidak akan terwujud fajwa ya, rongga ya, yang yatasarrabu min halma yang air akan keluar darinya dan masih dari sahabat dari Anas Anas mengatakan sungguh aku telah memberikan minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan gelas atau minum ini seluruhnya pernah dipakai untuk ngasih minum air, nabi, madu dan susu. Hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim. Maka isi hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum pakai gelas ini berbagai macam minuman yang biasa Nabi minum. Ada air putih, ada nabi, ada madu dan ada susu. Nabi adalah maun air yunba dilemparkan padanya rotop atau inat atau anggur atau semacam itu di malam hari. Airnya nanti tidak akan terurai di air sampai pagi. Fayusbih maka jadilah di pagi hari rasa air tersebut manis. Kenapa? Karena di padanya terdapat madat rasanya urtab atau anggur. Dan di zaman kita sekarang ini Allah telah memberikan kemudahan berupa kholatot, minuman campuran buah-buahan atau asarat atau jus. Fa'idah tajal insan ila ma'in ya, maka uh, khalatat berarti mesin blender maaf. Ya, khalatat mesin pencampur wal asarat atau mesin pembuat jus. Nanti jusnya namanya asir. Ini alatnya asarat. Jika seorang itu perlu air yang bercampur dengan asir, jus atau fah, ee, delima, uh, uh, atau apel maaf atau fa apel wal protokol atau jeruk atau yang lain maka dia letakkan air bersamanya buah-buahan yang dia inginkan itu ma'ahu maka nanti akan bercampur dengan air dalam sekejap dan dia minum dalam keadaan manis dan lezat maka ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala wa minnah dan nikmat. Maka wajib bagi kita untuk memujinya. Ya. Di masa silam, di masa Nabi susah untuk ingin minum buah-buahan yang manis. Ya. Ini perlu kemudian waktu semalam. Ini zaman sekarang tinggal blender. Ya. Tinggal bikin jus, sudah selesai. Sekejap sudah jadi minuman yang enak. Kemudian bab yang ke-30 bab tentang fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakihah itu artinya mayatafakkahu bihi, yatafakkah itu artinya yatana'am bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengannya. Biaklihi dengan makan rutab, karena e, biakli dengan makan rutbah dalam keadaan basah, oh ya bisa kering. Contohnya buah tin, atum dan bitik, semangka, zabib kismis, rotop, ruman, delima. Allah Ta'ala berfirman, fiha di dalam surga, fakihatan terdapat buah-buahan, di antaranya nakhlun kurma, waruman dan delima. Ya, ulama bahasa Arab mengatakan khusadali dikhususkan korma dan delima itulah yang disebut dalam ayat karena orang Arab suka menyebutkan hal-hal global kemudian ya, mengkhususkan dari yang global tadi sesuatu dengan bitasmiyah disebutkan namanya tanbihan untuk menunjukkan keistimewaan yang ada padanya. Ya, dari uh, dari Abdullah dia mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu makan kita sejenis timun birotab dengan rotab kita ma'rufun telah dikenal yusbul khiyar mirip timun akan tapi dia lebih besar minhu dari timun hajman ukurannya rotab juga telah dikenal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan timun bareng dengan rutab. Dan nanti akan kita jumpai Nabi makan rutab bareng dengan semangka. Demikian juga Nabi memakannya dengan khirbiz. Dilewati dulu dan hikmah menggabungkan di antara keduanya, maka rutab itu mengandung unsur hararah panas. Maka panasnya itu itu dihancurkan dengan dinginnya semangka atau dinginnya khirbis dan dinginnya ya, kisah itu sejenis mentimun maka terwujudlah al-i'tidal proporsional secara biaklihima dengan memakan dua-duanya ma'an bareng dari Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yakulu Nabi makan bitik semangka dengan rutop. Ini adalah semakna dengan hadis yang lewat karena rutop itu mengandung unsur panas, semangka itu dingin, maka panasnya dihancurkan dengan dinginnya hal ini, dengan dinginnya buah-buahan yang dingin. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad tentang semangka terdapat sejumlah hadis la yasihu minha syai'un. Tidak ada satupun yang sahih. Selain hadis ini. Itu hadis. Nabi makan semangka dengan utab. Wal murad bihi dan yang dimaksudkan dengannya adalah al-akhdar yang masih hijau. Nah, kemudian dari uh, kemudian dari hadasana hadasani Humaid dari Humaid kalau Wahab wakana sadiqan lahu dan Humaid itu adalah kawannya kata dari Anas bin Malik Anas bin Malik mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara khirbis dan rutab yeah. Di sini juga diatkan Imam Ahmad. Maka isi hadis ini beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan terhirbis dan rotab dimakan bareng. Nama lain dari khirbis adalah asfar. Kemudian dari Yazid ibn Ruman, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah. Aisyah mengatakan, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan bitir semangka birotop dengan rotop Ini. catatan kaki di sananya terdapat Muhammad bin Abdul Aziz Aramli, satu kun jujur yahim, namun sering e, kemudian waham sang, salah sangka. Demikian juga ada Abdullah ibn Yazid ibn Salat dan dia adalah seorang rawi yang baik. Demikian juga ada Muhammad bin Ishaq dan dia seorang rawi mudallis dan di ain Muhammad bin Ishaq ain ya, maka berarti daif akan tapi di sini ya takawa menjadi kuat di mata taqaddam berdasarkan riwayat-riwayat sebelumnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh